dalam pertemuan yang lewat kita membahas tentang apa ilah dilarangnya sholat di dekat kubur. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Sebagian fuqaha mengatakan karena khawatir najis. Namun pendapat yang benar karena khawatir syirik. Dan ini adalah pendapatnya Syafi'i. Demikian juga Abu Bakar al Asram. Kalau Malik rahimahullah ta'ala waktu nabaha Wa sallallahu alaihi wasallam alal illah Bikaulihi Allahumma la taj'al qabri Watanan yu'badu Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan ilah ini, telah mengisyaratkan ingatnya dengan mengatakan, ya Allah janganlah kau jadikan kuburku watanan yuk badu sebagai berhala yang disembah. Dan hadis ini dalil bahwasanya yang namanya wasan itu tidak mesti berbentuk patung. Maka wasan itu umum maksud sembahan selain Allah patung atau sedang bukan patung. Karena itu Nabi katakan kau beri wasanah. Dan demikian juga sabda Nabi sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur sebagai masjid maka janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid. Wa ulaika dan mereka mereka mereka menjadikan kubur sebagai masjid. Dinamakan yatakhiduna kuburan lan najasata indah. Mereka hanyalah menjadikan kubur kemudian tidak ada najis di dekatnya untuk mesti. Kalau memang itu ada najisnya, ya tentu mereka tidak akan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Karena itu tempat yang kotor. Walena dan karena hadis yang dilihat oleh Muslim dalam sahnya dari Abu Murtid al Ghunawi, ya, nama aslinya adalah mungkin Kanas bin Husay bin Yarbu bin Amr tinggal di Syam dan dia adalah halifnya Hamzah bin Abdul Muttalib di di awal di awal-awal Islam sebelum turun ayat warisan orang itu boleh eh, bersumpah untuk mengangkat saudara sebagai saudaranya dan saling menolong menolong dan saling mewarisi ini disebut halif namun ini dibolehkan sebelum turunnya ayat warisan turun ayat bahasa tidak boleh semacam ini bahasa bebasnya hal itu ya semacam saudara angkat ya, orang lain namun saudara angkat diangkat dengan sumpah nah, sumpah ya kemudian menunaikan hak-hak sebagai saudara tolong menolong dan seterusnya namun konsekuensinya sampai saling mewarisi Nah, Abu Mursid ini halifnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Mursid ini mengikuti perang Badar dan meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq Abdullah anhu pada tahun 12 Hijriah dalam kondisi umur meninggal dalam umur 66 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian sholat menghadap kubur, janganlah kalian duduk di atas kubur. Maka ada larangan sholat di dekat kubur dan ada larangan sholat menghadap kubur. larangan sholat di dekat kubur jadi tentang semua bumi adalah masjid kecuali makbarah demikian juga menjadikan kubur sebagai masjid dan ada larangan sholat menghadap kubur dan Nabi Shallallahu Alaihi juga mengatakan kan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani jika mati di tengah-tengah mereka arosul asaleh orang yang soleh mereka bangun di atas kuburnya masjid dan mereka gambar di masjid tersebut berbagai gambar yaitu gambar orang soleh tadi mereka nakala syirahul khalqi sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat maka mereka mengumpulkan antara fitnatul tamasil dan fitnatul kubur sumber kesesatan gara-gara patung dan sumber kesesatan gara-gara kubur mereka yaitu orang-orang Nasrani mereka sesat mereka adalah orang-orang yang celaka orang-orang yang jelek karena mengumpulkan antara tamasil wal kubur Waitan dan juga fa'inna lata makasnya lata sebab lata ini diibadai disembah adalah ta'zimu qabri soleh, saleh mengagungkan kubur orang soleh, karena hunaka yang ada di sana yang ada di lata Oka Zakaru dan para ulama menyebutkan Biasanya Wad, Suwa, Yarus, Ya'ub dan Nasr Adalah nama sekelompok orang-orang saleh Yang mereka ini hidup di antara masa Adam dan Nabi Nuh Bagaimana dilihatkan oleh Muhammad bin Jarir Dengan sanaknya sampai Sufyan Asauri Dari Musa, dari Muhammad bin Qais dia mengatakan Ya'ub dan Nasr tentang Ya'ub dan Nasr kanu mereka adalah sekelompok orang-orang soleh antara Adam dan Nuh alaihi wassalam dan mereka ini memiliki adbaun memiliki pengikut yang meneladani mereka ketika orang-orang soleh ini mati maka murid-muridnya yaitu orang-orang yang meneladani mereka mengatakan seandainya kita gambar guru-guru kita ini tentu ini karena aswaqa lana ilal ibadah tersebut menyebabkan kita lebih rindu lagi untuk beribadah. Tidak ada karena, tidak ada karena jika kita teringat dengan mereka. Esnya mereka gambar guru-guru mereka. Falamma matu ketika mati generasi ini yang merupakan murid langsung dari orang-orang tadi, jaa al-akharun, datanglah generasi datanglah orang-orang berikutnya Dapat ilaihim iblis maka iblis pun merayap di tengah-tengah mereka maksudnya berbisik dengan mengatakan dulu nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian menyembah mereka dan dengan sebab menyembah mereka lah yuskuna al matara mereka diberi hujan akhirnya generasi yang kedua ini pun menyembah mereka sedangkan kota dan yang lainnya mengatakan Wat, Suwak dan seterusnya adalah al-aliha, adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nuh. Tumat takhodaha al-Arabu ba'dadalik dadalik Kemudian orang Arab menjadikannya sebagai sesembahan setelah itu. Demikian luar biasa maka iblis ya, ketika terjadi banjirnya Nuh maka terdamparlah patung-patung ini namun dijaga sama iblis patung-patungnya dipelihara sama iblis akhirnya melalui Amr bin Luhai al-Khuzai dia bisikkan iblis datang dalam tidurnya kemudian ngasih petunjuk bongkarlah daerah sebelah sana nanti ada berhala daerah sana daerah sana akhirnya dibongkar sama ini digali dan ditemukanlah patung-patung yang dulu disembah oleh kaum Nuh akhirnya disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah luar biasa iblis wahadil ilah Inilah ilah yang karenanya syariat memberikan larangan. Maka syariat memberikan larangan larangan menjadikan kubur sebagai masjid itu ilahnya adalah karena ini takut syirik wahia dan ilah inilah yang menjerumuskan banyak umat dijumuskan dalam syirik akbar atau syirik di bawahnya karena sesungguhnya jiwa itu kot asyokat bita masilil kaum asalihin karena jiwa itu banyak manusia melakukan kesyirikan dengan tamasil dengan patung orang-orang saleh atau dengan tamasil dengan patung-patung yang mereka anggap itu adalah tolasim simbol lil kawakib benda-benda langit dan semacam itu maka boleh sebutkan dua jenis kesyirikan yaitu kesyirikan karena orang saleh misal kaum Nuh dan orang Arab ya. Dan yang kedua adalah kesyirikan dengan patung-patung yang patung-patung ini merupakan simbol dari kekuatan-kekuatan Allah. Semacam benda-benda langit. Ini syirik. Syiriknya kaum Ibrahim. Mereka nyembah patung, namun patungnya beda dengan patungnya kaum Nuh kalau di masa Ibrahim maka bapak patung namun patungnya merupakan simbol dari benda-benda langit simbol dari matahari ini adalah dewa matahari ini dewa rembulan ini dewa bintang A bintang B dan seterusnya ini simbol dari dewa api dewa laut dan seterusnya macam kesyirikannya orang-orang Hindu gitu. bukan orang salah namun kekuatan benda-benda eh, kekuatan benda-benda alam semesta syiriknya orang Yunani ini ada dewa apa, dewa api, dewa air, dewa ini itu dua jenis kesyirikan dalam patok ada karena orang sholat ada karena uh, sebagai simbol benda-benda langit atau kekuatan alam dan semacam itu Fa'iyushriku bi maka jika dia menyekutukan kubur seorang yang diyakini kenabiannya dan kesolehannya atau pak ayus ya tapi nggak bisa juga faan nggak mungkin Akbar lebih besar daripada ayu syirik melakukan kesyirikan dengan kayu atau dengan batu alat timsalihi dengan bentuk patung. Jadi orang itu menyekutukan dengan gara-gara kubur orang saleh itu lebih besar kemungkinan untuk terjemus di dalamnya dibandingkan kesyirikan dengan batu atau dengan kayu yang dibuat sebagai patung semata-mata kayu dan batu. Oleh karena itu kita jumpai akwaman kesirin kelompok orang yang banyak merendahkan diri indah di dekat kubur orang salah dan demikian khusuk dan mereka menyembah orang salah ini kubur orang salah ini dengan hatinya dengan satu penyembahan yang tidak mereka kerjakan di dalam masjid dan mereka demikian tabarok merendahkan diri yang tidak mereka lakukan di sahar di waktu sahur menjelang subuh di antara mereka ada yang sujud kepadanya Wa aksarum dan mayoritas mereka Mengharap keberkahan sholat Keberkahan dari sholat di dekat kuburnya Dan mengharap doa Terkabulnya doa mereka Satu harapan yang tidaklah mereka miliki Di masjid yang boleh orang itu bepergian ke sana yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi banyak orang-orang yang menyembah orang sholat itu demikian khusuk lebih daripada khusuknya di masjid. Mereka bisa tirakat di kubur orang sholat tersebut sampai malam, sampai ini satu hal yang tidak dilakukan di masjid. Maka inilah bahaya alatiyah mafsadatus syirki itu bahaya syirik baik syirik besar ataupun syirik kecil. Inilah yang khas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tahan Nabi memangkas habis sumbernya sampai-sampai Nabi melarang sholat di makbarah di perkuburan secara mutlak meskipun orang yang sholat tersebut tidaklah bermaksud untuk mencari keberkahan tempat itu disolati dengan sholatnya bagaimana seorang itu bermaksud disolati dengan sholatnya untuk mendapatkan keberkahan tiga masjid dan semacam itu Bagaimana Nabi melarang sholat pada waktu terbitnya matahari Wastiwaiha dan pada waktu matahari di tengah-tengah Wahurubiha dan ketika matahari tenggelam Kenapa? Karena tiga waktunya adalah tiga waktu yang Orang-orang musyrik bersengaja mencari keberkahan dengan beri, dengan menyembah matahari di waktu itu. Maka seorang muslim dilarang sholat pada waktu, waktu itu meskipun seorang muslim tentulah tidak punya maksud bagaimana maksudnya orang-orang musyrik namun ini dilarang sad dan lidariah dalam rangka menutup jalan kemungkaran maka terlarang sholat di makbara secara mutlak apapun niatnya meskipun dia tidak punya niat untuk mencari keberkahan tempat ini persis sebagaimana dilarang sholat pada saat terbit matahari secara mutlak apapun niatnya asalkan itu sholat sunnah mutlak meskipun tidak punya niat sebagaimana niatnya orang-orang musyrik amma Idza qasada rajul as-salata inda ba'di kuburil anbiya was jika ada seseorang yang bersengaja untuk sholat di dekat kubur para nabi dan orang soleh mutabarikan karena mengalap berkah dengan sholat fitil kal hati di tempat itu maka ini adalah ainul muhajat lillahi wa rasulih adalah penentangan kepada Allah dan Rasulnya yang senyatanya dan menyelisih agamanya ini adalah bid'ah dalam agama yang tidak Allah izinkan karena kaum muslimin telah bersepakat ala ma'alimu bi alimuhu bi itirar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu yang mereka ketahui bi itirar dengan pasti karena mereka telah eh, dengan ilmu yang mereka ketahui dengan pasti ini adalah bagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya sholat di dekat kubur ayi kuburin karena kubur apapun itu tidak ada keistimewaannya demikian pula sholat di tilkal bukaah si tempat tersebut tidaklah memiliki mazia di khairin keistimewaan yang baik aslan sama sekali bahkan ada maziah namun di syarin maziah keburukan maziah dalam bahasa Arab itu tidak harus yang baik-baik ada maziah itu juga pengertiannya adalah jelek maka maziyah itu sama dengan khosoid keistimewaan, kekhususan kekhususan itu boleh jadi baik dan boleh jadi jelek maka demikian juga maziyah jamaknya mazaya ini fawaid lughawiyah Maka orang itu sholat di dekat kubur meskipun niatnya itu adalah niat yang murni, tulus, ini tidak ini tidak boleh So, kalau dia sholat di kubur itu, dekat kubur itu niatnya memang untuk cari berkah. Karena dianggap lebih berkah kalau sholat di situ, ini adalah bid'ah. Wa'lam dan kita bahwasanya tempat tersebut wa meskipun tempat tersebut malaikat dan rahmat itu turun di sana dan tempat tersebut memiliki syarafun wa fadlun kemuliaan dan keistimewaan akan tetapi agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bainal ghalibi wal jafi antara orang yang antar sikap berlebihan dan sikap meremehkan maka sebenarnya orang-orang Nasrani mereka mengagungkan para nabi sampai-sampai mereka menyembah para nabi dan mereka menyembah patung-patung para nabi dan orang Yahudi meremehkan para nabi sampai-sampai membantai para nabi wal umat sedangkan umat Islam itu wasat pertengahan mereka menyadari martabat para nabi kedudukan para nabi maka mereka tidak berlebihan terhadap para nabi sebagaimana Nasrani dan mereka tidaklah meremehkan sebagaimana orang Yahudi oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fima soha dalam hadis yang sahih, janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan. bagaimana atratin Nasa Nasrani memuji berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maria. Si aku hanyalah seorang hamba maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Faidah kudir maka jika kita anggap adalah dianggap aja anak salat tak inghunat apa saja sholat di dekat kubur itu menyebabkan mendapatkan rahmat aksar lebih banyak daripada sholat di selain tempat tersebut maka bahaya anasyiah yang timbul dari sholat di tempat tersebut itu tarba lebih banyak daripada maslahatnya sampai-sampai bahaya tersebut tughamiruha menutupi masalah atau alaiha yaitu lebih banyak daripada masalah Bihai sehingga Tusayirus salata mafsadah tersebut tusayir menyebabkan sholat di sana itu mudhibatan menghilangkan rahmat tersebut mudbitatan dan menetapkan lima yujibul azaba perkara yang menyebabkan adanya siksaan Pemalam takun dan barang siapa yang tidak memiliki basirah ilmu yudrik pihak yang bisa dia gunakan untuk memahami bahaya anasik yang timbul dari sholat di dekat kubur maka cukupnya baginya untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ina maka lain laulah seandainya bukalah karena sholat di dekat kubur itu adalah satu perkara yang holabat lebih dominan maaf mafsadahnya daripada maslahatnya lama tentu tidaklah Nabi melarangnya sebagaimana Nabi melarang sholat di tiga waktu tadi dan sebagaimana Nabi melarang untuk berpuasa pada dua hari Aid bahkan sebagaimana Nabi mengharamkan khamar falaula maka seandainya bukanlah karena bahaya khamar itu walaupun lebih dominan ala mafiha minan manfaat daripada manfaat di dalamnya tentu tidaklah Nabi mengharamkan khamar Wakadhalika demikian pula haramnya satu tetes minha dari khamar seandainya bukan batil fasad lebih dominannya keburukan di dalamnya daripada manfaatnya tentu Nabi tidak akan mengharamkannya Jadi kalau mau berandai-andai andai saja ada manfaatnya hati lebih khusuk kalau sholat dekat kubur sholat dan yang lainnya maka maslahat maka bahaya dari sholat di dekat kubur ini jauh lebih banyak daripada maslahat. Nah kalau orang yang bingung di mana bahayanya, masalahnya jelas orang sholat lebih khusyuk, lebih tenang di sini. Ya kalau kamu bingung, cukup bagimu untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa alal mu'min dan bukanlah kewajiban seorang mukmin. Walalahu bukan pula hak seorang mukmin untuk menuntut Rasul supaya menjelaskan sisi manfaat dan bahaya. Ini tidak ada hak kita untuk melarang ya harus dijelaskan bahayanya apa. Tidak kita paham. Tidak ada hak dan tidak ada kewajiban semacam itu. Ini nama al itu atum kewajiban kewajiban seorang mukmin hanyalah mentaati eh, para rasul hum kembali pada ahusul sebagaimana firman Allah dari Mama Arsana dan cara kami mengutus seorang pun rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah kalau saya minta rasul fakat apa Allah sungguh dia telah taat pada Allah Wa inamadan hanyalah hukukul anbiya hak para nabi di antara hak para nabi adalah takziruhum adalah memuliakan mereka atau menolong mereka takzir menolong mereka menolong mereka dan tauqirhum memuliakan mereka mencintai mereka dengan satu cinta mukodamatan yang lebih diutamakan daripada jiwa kita sendiri, keluarga dan harta. Wa isar dan mengutamakan untuk mentaati para rasul dan mengikuti sunnah para rasul. Wanah widalika minal hukuk dan hak-hak yang lainnya. yaitu hak-hak yang barang siapa melaksanakannya lam yakum bi ibadatim wal isyrak bihim maka tentu dia tidak akan beribadah kepada para rasul dan tentu tidak akan menyekutukan Allah dengan para rasul. Sebagaimana mayoritas orang yang menyekutukan Allah dengan para rasul baik syirik akbar atau syirik azhar maka sesungguhnya orang tersebut meninggalkan kewajibannya untuk mentaati Rasul berbanding lurus dengan kesyirikan kepada Allah bihim e, menyek, e, perbuatan mereka menyekutukan Allah dengan para Rasul yang mereka ada-adakan demikian pula di antara hak asidikin di antara hak orang-orang yang saleh adalah kita cintai dan kita muliakan wanawidalika dan semacam itu dan hak-hak semacam itu yang terdapat dalam Quran dan Sunnah dan yang dipraktekkan oleh salaful ummah. Namun kalau dilihat dari sisi hukum para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum sholat di makbarah di dekat kubur atau di pemakaman apakah hukumnya haram ataukah makruh jika kita katakan hukumnya haram, maka apakah sholatnya itu sah namun dosa ataukah tidak sah? Wal masul ingdana dan pendapat yang masul ingdana, ay ingdal Hanabilah salat di makbar itu haram dan tidak sah. Jadi gimana pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam? Beliau mengatakan mementah amalan nusus siapa yang telah nas-nas yang telah lewat tentang larangan menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, yang lahu akan jelas baginya misalnya sholat di makbarah itu punya haram tanpa dilakukan sesungguhnya sholat di makbarah itu tidak sah. Namun laisal itu bukanlah tujuan di sini adalah menetapkan masalah-masalah yang terkena apa dalilnya kenapa kok dikatakan tidak sah kenapa dikatakan haram karena masalah-masalah ini sudah ma'ruf sudah dikenal namun al namun maksud beliau membahas hal ini di sini adalah tanbih untuk mengingatkan alama khafi alama yakhfa min ghairiha adalah perkara-perkara yang tersama min ghairiha dari selain masalah-masalah yang terkenal maka tujuan pokoknya adalah menjelaskan hal-hal yang mungkin belum dipahami. Maka sholat di <coughs> tempat-tempat sholat di kubur itu hukumnya adalah haram bahkan tidak sah kemudian kalau diniati dengan mencari berkahnya mengharap anggapan baca berkahnya lebih banyak maka sholat tersebut adalah sholat yang bid'ah tapi kalau sholatnya ditujukan kepada yang sudah mati nah ini jadi syirik sholat status sholat di dekat kubur atau di pemakaman jadi bisa semata-mata terlarang jika itu tidak punya niat apa-apa tidak ada niat untuk cari berkah berkah tempat lebih berkah maka ini hukumnya bid'ah dan jika sampai ditujukan kepada orang yang mati itu jelas syirik ya, apa wa mimma yadkhulu fi dan yang termasuk dalam perkara ini yaitu bid'ah seputar kubur beliau lagi membahas bid'ah-bid'ah seputar kubur maka di antara bid'ah seputar kubur adalah pastul kubur li doa indah adalah bersengaja mendatangi suatu kubur. Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk berdoa di dekat kubur. Atau berdoa pihak tawasul dengan kubur. Maka doa di dekat kubur atau tempat-tempat selain kubur itu terbagi menjadi dua macam. Berdoa di kubur, di sawah, di kebun, dan sebagainya dekat jembatan atau di bawah pohon. Ini secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, doa ya soal doa terjadi doa tersebut dibuka bukaah di tempat itu bin hukmin ittifaq kebetulan Lalu kos di doa dia tidak bersengaja pergi ke sana kebetulan kok di kebun kemudian pingin doa kemudian doa boleh kebetulan di pinggir kali ya, kebetulan lagi jalan-jalan di dekat kali kok pingin wah kok kayaknya nyaman ya, kok pingin berdoa dan doa di situ ya kebetulan itu hukumnya boleh Kaman contohnya orang yang berdoa kepada Allah fitorkihi ketika dia jalan. Fitorki di jalan ya, artinya dia sedang jalan meniti satu jalan. Kemudian tafek ayamu rabil kuburi dan kebetulan dia melewati kuburan jalan kemudian dia ingin berdoa dan dia berdoa dan ternyata kebetulan di situ dekat kubur lewat kubur masalah Aukaman yazuruha atau semisal orang yang ziarah kubur lalu mengucapkan salam kepada kubur kemudian membaca doa sebagaimana doa yang Nabi ajarkan ini kemarin setelah kita baca ini diantara isinya adalah Wais Allah al afiyah lahu dia minta keselamatan kepada Allah lahu untuk dirinya dan di samping lil mauta dan orang sudah mati bagaimana terdapat dalam sunnah dan maka semacam ini dan semisalnya hukumnya tidak mengapa di hadis tentang doa ketika lewat kuburan salah satunya adalah nas Allah lana walakum afiyah di sini ada doa untuk orang yang ziarah kubur maka ini statusnya itu kebetulan yaitu di sekalian. Maka semisal ini adalah tempat-tempat yang lain. Atau dengan bahasa lain ya kalau untuk kalau e, itu doanya adalah doa yang waris ya sudah boleh. Atau mendoakan dirinya sendiri dan waris memang ada sunnahnya demikian boleh maka jelas boleh karena dalilnya dan ada dalilnya ada pun tempat-tempat yang lain dan ada pun dalil-dalil yang lain untuk tempat-tempat kalau untuk kuburan ya cuma boleh ya sebagaimana apa yang ada dalilnya untuk tempat-tempat yang lain boleh kalau kebetulan nah jenis yang kedua ayat tahara doa indah ngepas ngepaskan doa itu juga kuburan dipas-paskan artinya apa dia sengaja ke sana supaya doanya itu dipanjatkan di dekat kuburan sebelum sebelum sampai kuburan maka jangan dipanjatkan dulu namun harus dipaskan di pas kuburan nah ini nggak mungkin orang punya niat semacam ini sengaja doa di dekat kuburan nggak mungkin kecil ada dia itu di mana ya stasir dia merasa bahasanya doa di dekat kuburan ajwa itu lebih mustajab daripada firaili selainnya. Nah, yang jenis kedua ini hukumnya terlarang. Apa hukum terlarangnya? Ya mungkin haram, mungkin makoh makoh. Namun kata Syekhul Islam bahwa ila tahrim akrab. Nah, kalau dikatakan hukumnya haram itu lebih dekat, lebih pas. Wal faqu baina babain dhahirun dan perbedaan antara dua macam ini itu adalah perbedaan yang jelas. Jangan dirancukan antara yang jenis pertama sama jenis yang kedua. Karena bedanya jelas. Inna karena seseorang seandainya dia berdoa kepada Allah, wah pecinta dan melewati mamari di jalannya, melewati berhala, atau atau gereja, dan itu kebetulan boleh, dan itu kebetulan. Lagi jalan, kemudian ingin berdoa, kemudian berdoa, ternyata di situ ada berhala, boleh, karena niatnya untuk Allah doa kepada Allah atau ya di buku atin atau dia berdoa di satu tempat wahunaka salib ternyata di tempat itu ada salibnya wawa anhu zahilun dan dia lalai rofilun zahilun artinya rofilun dan dia lalai nggak tahu kalau di situ ada jika nggak ada salib, misalnya dia pengen berdoa di tempat itu, kemudian oh ternyata di situ ada palang salib. Oh dakhala kanisatan apa masuk gereja dia fiha karena kemalaman ke gereja kemudian masuk gereja untuk bermalam di sana mabitan jaizan dengan bermalam yang boleh itu mau istirahat Wada Allah filail kemudian dia berdoa kepada Allah di waktu malamnya maka boleh maka perkataan beliau ini mengisyaratkan bolehnya masuk gereja dan bolehnya sholat di dalam gereja. ya, ini permasalahan yang diperselisihkan ulama sebenarnya tentang hukum masuk gereja. Demikian hukum juga gimana sholat untuk Allah sungguh di gereja. Dia menghadap kita dan seterusnya dan ini untuk Allah untuk di gereja. Masyarakat Islam nampaknya membolehkan ini semua. Ini masuk gereja, jika masuk gereja adalah untuk tujuan yang dibolehkan dengan tujuan yang mubah misalnya mau nginep ini gerejanya kosong dan gereja kosong nginep kemalaman dan tidur di gereja daripada di luar kedinginan masuk gereja kemudian gelar tikar tidur nah, ini tujuan yang boleh kemudian di tengah malam ya karena biasa sholat witir kemudian dia sholat witir Obata fi tiba ba'di asdiqaihi atau ada seorang yang bermalam di rumah salah seorang temannya kemudian di tengah malam dia berdoa maka ini semua boleh lam dia dapat soal ini tidaklah berdosa namun lau taharo saat ini orang itu ngepas-ngepaskan ngepaskan doanya dekat berhala atau dekat salib atau di gereja atau di dalam gereja dipaskan pokoknya di gereja dan dia berharap untuk terkabulkan doanya fitilkan buka di tempat tersebut lakana hadza minal tak termasuk ini adalah tentu masalah besar bahkan seandainya lauka sudah baitan dia bersengaja untuk pergi ke satu rumah atau hanutan fisuk atau satu ruko satu kios yang ada di pasar apa di alami di toko atau di sebagian ambilkan kamu sandaran jalan dan dia doa indah kemudian dia berdoa di tempat tersebut dia berharap terkabulkan doanya doa di tempat itu makin ada termasuk kemungkaran yang haram. It karena tidak ada doa di tempat-tempat tersebut tidak memiliki fadlun keistimewaan. Nah, fakostul kubur maka bersengaja pergi ke suatu kubur untuk berdoa di dekat kubur. Min hadal itu sejenis ini, sejenis orang yang bersengaja ke pergi ke rumah tertentu untuk doa di sana atau sama dengan sejenis dengan orang yang bersengaja ke pojok jalan tertentu, perempatan tertentu untuk doa di sana. Sama. Apa yang cocok? Amida menutup untuk jalan. Famin hadal bab maka termasuk dalam hal ini. Bahkan wa asyad mim ba'dihi. Ini lebih parah daripada sebagiannya. Kalau datang sengaja ke kubur sama ke jalan umum lebih parah bahayanya adalah yang ini. Kenapa tidak boleh orang itu bersengaja sholat sama bersengaja berdoa di kubur untuk diri sendiri karena Nabi melarang menjadikan itu sebagai masjid dan larang menjadikan kubur sebagai aid dan melarang sholat di dekat kubur berkhilaf beda dengan berbagai tempat-tempat tadi jalan, rumah tidak ada larangannya maka kalau kubur lebih bahaya daripada orang sengaja ke satu rumah, ke satu pojok jalan sungai itu lebih parah, kenapa? karena kalau tempat-tempat ini tidak ada larangannya secara khusus yang ini kubuk adalah larangannya secara khusus. Wama yarwihi ba'duna sedangkan hadis yang diriatkan sebagian orang katanya Nabi mengatakan tidak tahayyar fil umur jika kalian kebingungan tentang berbagai hal maka mintalah tolong dengan ahli kubur atau semacam ini makin ada perkataan yang dusta dan didustakan atas nama Nabi dengan sepakat para ulama yaitu ulama pakar hadis. Walladhi yubayyin dalika umurun dan yang lebih memperjelas masalah ini terlarangnya sengaja berdoa di kubur adalah berbagai poin berikut ini. Yang pertama, kota bayana telah jelas bahasanya ilah Kenapa Nabi melarang menjadikan kubur sebagai masjid? Yang liajliha karenanya Nabi melarang sholat di dekat kubur adalah supaya kubur itu tidak dijadikan atau dari atas sebagai jalan tidak nau' menyirkin untuk melakukan sejenis kesyirikan dengan iktikaf, dengan semedi bertapa di dekat kubur dan bergantungnya hati dengan kubur rohbatan dengan rasa harap, rohbatan dan rasa takut Waminal maklum dan satu yang dimaklumi bahasanya orang yang mutor, orang yang dalam kondisi kesusahan, orang yang terpaksa berdoa dalam doa karena nazalat bi nazilah menimpanya nazilat nazilah satu musibah. Lalu dia berdoa untuk mendatangkan kebaikan semacam minta hujan atau untuk menghilangkan kesusahan semacam minta pertolongan maka keadaan orang ini fiftinanihi dalam terfitnah dengan kubur ketika dia berharap al ijabah terkabulnya doa di dekat kubur itu akdom keadaannya lebih mengerikan daripada min halin min haliman daripada keadaan orang yang menunaikan satu hal yang wajib indah di dekat kubur fi halil afiyah dalam kondisi sehat-sehat Fa'ina aksar musallin karena mayoritas orang-orang yang sholat di dekat kuburan di halil afiyah dalam keadaan sehat la takatu qulubum hampir-hampir tip hampir-hampir tidaklah hati mereka terfitnah dengan kubur ila qalila kecuali sedikit di antara mereka adapun orang yang berdoa al orang yang dalam kondisi susah maka fitnahnya mereka dengan kufur itu azimatun jiddan sangat besar sekali. Faidah kanat maka jika mafsada bahaya dan fitnah atau kesesatan yang diajliha karenanya Nabi melarang sholat di dekat kubur itu kokotun itu benar-benar terwujud Fihali ha'ula untuk keadaan mereka-mereka orang yang berdoa Karena nahyuhum Maka melarang mereka untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Aukadu dua aukadu Lebih ditekankan dan lebih ditekankan Jadi ada satu perkara yang jelas Bagi orang yang Allah berikan pemahaman tentang agama Dan tabayana lahu jelas baginya Ajaran yang dibawa oleh Hanifiyah Dibawa oleh ajaran Tauhid itu ketaatan yang murni untuk Allah dan mengetahui sempurnanya sunnah pemimpin orang-orang yang bertakwa kita jadi tauhid dalam memurnikan tauhid dan menghilangkan keraguan tentang tauhid di kulit torikin dengan semua jalan maka untuk memperjelas kenapa berdoa di dekat kubur itu terlarang maka alasan yang pertama dalil kalau di dekat kubur doa di dekat kubur itu terlarang sengaja doa di dekat kubur itu terlarang dalil pertamanya pak <coughs> dari Quran tadi adalah mimba bil aula daripada sholat di dekat kubur. Ini intinya dari paragraf tiga paragraf yang eh, dua, eh, dua paragraf yang tadi kita baca intinya pak terlarangnya sengaja doa di dekat kubur itu adalah mimbar bil aula lebih layak untuk terlarang daripada sholat di dekat kubur alasannya apa orang orang ini tidak punya masalah orang nggak punya masalah kemudian dia sholat di dekat kubur gimana hukumnya tidak boleh padahal apakah dia terfitnah dengan kubur Jangan. kalau orang nggak punya masalah sholat dengan kubur itu ya biasa-biasa saja. Oh itu cuma sholat. Padahal tidak boleh. yang kita telah tahu sholat di dekat kubur itu apapun niatnya tidak boleh. Meskipun niatnya tidaklah mencari berkah dengan kubur. Bahkan kalau orang itu ya, dalam keadaan ya, dalam keadaan tidak punya masalah dan sholat di dekat kubur maka dia tidak punya niat apa-apa dengan sholat di dekat kubur ini. Maka tafitnah kubur ini kata beliau ini ila kalina Sedikit saja orang yang tidak punya masalah sholat dengan kubur kemudian tafitnah dengan kubur itu sedikit. Ini ini saja nggak boleh. Gimana lagi dengan orang yang susah, banyak utang atau apa, itu kemudian sengaja datang ke kubur wali kemudian doa kepada Allah supaya utangnya cepat lunas. Gimana? Prophet nanya dengan kubur. Wah, tapi mimbabil Allah. Ya sudah. Berarti ilahnya ada. Ilahnya apa? Ilah dilarangnya salat di dekat, uh, di dekat kubur adalah ilahnya adalah khawatir terfitnah dengan kubur. Itu ilahnya. Khawatir terfitnah dengan kubur. Nah ini jelas sudah kalau orang itu dalam kondisi mutal banyak utang banyak masalah ini dan uh, ingin cari solusi dengan doa jadi doa di dekat kubur maka ini doanya mutal dekat kalau orang ini orang yang mutal maka fitnah atau fitnah dalam kubur itu yakin tuh yakin ini alasan yang pertama yaitu mimbabil aula daripada sholat daripada sholat di dekat kubur kemudian yang alasan yang kedua kenapa tidak boleh orang itu bersengaja pergi ke kubur untuk berdoa di dekat kubur dan mengharap terkabulkan doa di sana rojaan dengan satu harapan yang lebih banyak daripada harapan dia dalam doanya untuk tempat selain itu adalah ambon satu perkara yang tidak Allah syariatkan, tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya. Tidak pula dilakukan oleh salah seorang pun sahabat dan tabi'in. Tidak pula oleh imam kaum muslimin. Tidak pula disebutkan oleh seorang pun ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Bahkan aksal mayung kal mindalik bahkan mayoritas mukilan tentang hal tersebut adalah anba'dil mutaakhirin orang belakangan setelah ya, abad kedua nukilan tentang perbuatan ada orang doa di dekat kubur itu paling lama paling dulu paling kuno itu adalah setelah mi'asanya sebelum itu tidak ada orang soleh atau alim seorang yang datang ke kuburan untuk doa kepada Allah meskipun doa kepada Allah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kat ajdabu mereka mengalami kemarau marat beberapa kali dahat dahamat menemui mereka nawaib berbagai musibah nawaib ini maknanya masaib dalam bahasa Arab musibah itu disebut juga nawa ibu dari dalam bahasa Arab musibah itu disebut juga nawa ibu dari nawa itu artinya pengganti kalau mau diterjemahkan nawa ibu dari itu silih bergantinya masa silih bergantinya masa ini kemarin musibah setelah itu ya lain lagi musibah lagi Nah mereka mengalami nawaib Mereka mengalami berbagai musibah Ghairah selain kemarau Fahala fahala Pahala di sini kalau bahasa Jawa ada terjemahnya. Kalau bahasa Arab, ini eh, bahasa Indonesia sulit menerjemahkan. kalau terjemahkan pakai bahasa Jawa, maka mbok yo maka itu datang tau <laughs> mbok yo sehat kan nggak tahu Hah? Ya. Oh iya. Oh, ya. ada di sini untuk kata ini halal di sini yang pas. Maka mbok yo mereka datang kemudian minta eh uh, kau minta hujan, dan minta tolong di dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun realitanya tidak. Apa ini kalau bahasa Indonesia ini bahasanya? Andai mereka mau datang ya, dan minta supaya diturunkan hujan dan minta tolong kepada Allah di dekat kubur Nabi, namun tidak. Eh, bahkan apa yang dilakukan sahabat maka Umar Khalifah Umar keluar dengan membawa Abbas fastas kopi eh, Umar minta supaya berdoa kepada Allah agar turun hujan dengan perantaraan doanya Abbas di di sini bukan dengan orangnya namun dengan doanya lihat footnote 6 ai biduai dengan doanya dan Umar tidaklah minta hujan dengan berdoa kepada Allah di dekat kubur Nabi Balqatu bahkan diriatkan dari Aisyah radhiallahu anha anasnya Aisyah kasyafat membuka kubur Nabi saw. alaihi wasallam dianjil al-matar supaya turun hujan Fa'ina maka sunya rahmat itu turun pada kubur Nabi Namun Aisyah tidak berdoa Minta hujan di dekat Nabi wal istighatsah tidak pernah minta tolong maka Ketika tegur Nabi. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat kalau Aisyah ketika turun hujan atau ketika kemarau itu membuka atap, atap yang menutupi kubur Nabi supaya turun hujan. Niatnya ini lemah. Seandainya sebagaimana disebutkan oleh Syaikh di tawasul akamu ubu akamu dan ikhlas namun satu hal yang bagus satu hal menarik dari Syekhul Islam seandainya anggap saja riwayat ini sahih riwayat, riwayat ini asal ini jadikan dalil oleh sebagian orang untuk tawasul dengan kubur Nabi dan orang saleh seandainya riwayat ini sahih riwayat ini sahih maka apa? Ini malah dalil tidak bolehnya digunakan oleh sekul Islam. Seandainya ini saya, maka ini malah jadi dalil tidak bolehnya doa di dekat kuburan salah. Iya, anggap ini ya, anggap aja sahih. Iya, dia Aisyah cuma buka bahasa kita buka genteng supaya kemudian langsung terbuka kubur Nabi. Dia cuma buka gentengnya, Aisyah tidak datang ke kuburnya dan doa anda Mau oh, cuma buka. Itu malah jadi dalil tidak bolehnya seandainya ini sahih itu jadikan oleh Syekhul Islam sebagai dalil tidak bolehnya doa di dekat kubur orang saleh. Aisyah nggak datang, cuma buka. Maka kalau seandainya asar ini sahih, Namun ini nggak sahih ya, nggak sahih. Dan adanya sahih, ya cuma caranya semacam ini, nggak kemudian minta-minta, kan lain. Melihat karena itu ketika dibangun hujratuhu rumah Aisyah di masa tabi'in di abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam lama punya uh, eh, ketika dibangun hujratu rumah Nabi di masa tabiin taraku maka mereka biarkan di aklah di bagian atasnya ada kuah ada lubang ila sama menuju ke uh, arah atas ada bolongan biarkan ada bolongan wahya ilal an batiyah fiha kata Syekhul Islam dan bolongan itu sampai sekarang masih ada di zaman Islam masih ada tentang angin itu lubang dinding, lubang angin di tembok, dan lubang angin ke atas. mudu'un alaiha kemudian diletakkan di atasnya, di atas kuah tadi. Bacanya boleh kawah boleh kuwah ada dua bacaan letakkan di atasnya apa musyamma apa itu musyamma lihat footnote satu musyamma ma'ulija bisyamma minan nasid wiji nasid e, tenun kain ulija bisyamma yang dicampur dengan lilin dikasih lubang angin lubang angin tersebut itu ditutup pakai kain kain yang berlilin ala atrofi kemudian di ujung-ujung kain tadi hajarat tanda batu tumsi kuhu untuk menahan kain ini itu gimana gambarannya ini misalnya ini lubang maka dibuat kain segi empat ini kainnya itu supaya lengket sama tembok ini apa dikasih lilin nah lilin ini maksudnya untuk supaya lekat ditempeli kain terus dikasih ditempeli lilin kan jadinya lekat nah itu lilinnya fungsinya untuk semacam lem supaya lebih kuat lagi supaya tidak kabur kena angin dikasih satu Wakana sakafu barisan ila samai. Wakana sakafu dan dan e, atap itu barisan itu nampak artinya tidak tertutup ila sama ke arah atas. Karena cuma tertutup kain. Bapunya kadzalika dan dibangun seperti itu lamah turikal masjid ketika masjid Nabawi pernah terbakar wal mimbar ketika juga mimbar Nabi terbakar pada tahun ini situmia 650 sekian. Tepatnya lihat footnote disebutkan oleh Ibnu Kasir ketika beliau membahas kejadian pada tahun 654. Wajar Ba'dah dan terjadi setelah itu fitnah Turki, fitnah Turki di Baghdad dan yang lainnya. Oh. harap nar kemudian muncullah api bi Hijaz di tanah Hijaz alati adoat yang e, menerangi laha anakul ibil bi Basra ya, leher-leher kontak di Basra Ayat ketiga Ibnu Katsir juga menyebutkan kejadian ini di Bidawani Nihaya kejadian tahun 654 maka dua kejadian ini ata terjadi dalam satu tahun dan kisah api tersebut yang tadi disebutkan adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terdapat hadis yang sahih di buku iha yang memberitakan terjadinya api ini ada dalam hadis yang mutafak alaih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan terjadi kiamat hatta tahuja sampai muncul api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher kota di Basra. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Dan setelah itu kemudian terjadilah fitnah Turki yaitu fitnah Tatar yang menghancurkan Baghdad. Lihat foto tempat ada di satu cetakan mengatakan tartar dan maknanya sama antara Turki dengan Tartar. Karena mu'alif syarul Islam telah mengisyaratkan siapa itu Tartar? Tartar adalah atau Turki. Hmm, tartar itu adalah baduinya Turki. Tartar yang dimaksud adalah baduinya Suma umiral masjid kemudian dibangun lagi masjid masak kama kana sedangkan atap masjid itu sebagaimana dulunya. Wa uhdid kemudian diada-adakanlah haulal hujrah di dekat e, di sekeliling kamar Aisyah yaitu makam Nabi al-Haid al-Khosbah dibuatlah dinding namun dinding dari kayu summa ba'da zalika kemudian setelah itu bisa natain atau di sini namun ta'adidah setelah bertahun-tahun yang banyak barulah buniat al-kubah ala saqfi barulah dibuat kubah di atas atap wa angkarahu man karihahu dan hal ini diingkari oleh orang-orang para ulama yang membencinya dan kubah ini oh ada sampai hari ini kubah hijau atau di gambar masjid Nabawi dan footnote 5 Tata rincian tentang fitnah Tartar di Baghdad yang terjadi pada tahun 656 yang anhat mengakhiri kekhilafan Abbasiyah dan di sana menghalalkan darah kaum muslimin di tangan Hulagu Hulagu Khan Sultan Tartar Raja Tartar dan ini adalah bitahrid dengan dikompor-kompor oleh Rafidah yang memang Rafidah ini memang sudah terkenal adalah orang yang berada di balik layar hum di belakang aghlab berbagai kejadian dalam sejarah Islam. Di awalnya awalnya kubur Nabi itu tidak ada kubah hijau kayak itu. Ini awalnya cuma, cuma ini terbuka terus ada lubangnya, ini ada temboknya, cuma ditutupi kain, ada lubang, terus lubang yang ditutupi kain baru kemudian setelah terbakar pun ya setelah terbakar pun dibangun seperti itu juga bahasa kefuka makana baru setelah itu timbul ada ubahnya Nah adanya kubah ini angkarahu man karihahu diingkari oleh ulama-ulama yang mengingkarinya. Nah, boleh kubah di atas kubur. Ini berlaku juga untuk kubur Nabi. Dan termasuk yang mengingkari adanya kubah hijau itu yang mukbir punya risalah khusus untuk mengingkari itu. yang isinya ya meminta pemerintah Saudi untuk tidak pakai kubah-kubah jadikan hujah oleh kubur itu di banyak tempat kenapa kubur ini nggak boleh pakai kubah itu kubur nafsu juga pakai kubah tapi eh, belum dapat bagaimanakah penjelasan dan ulama-ulama Saudi tentang masalah ini masalah kubur hijau untuk makan Nabi sallallahu ala wasallam eh, hmm? hmm. Jadi dia kurang lebih macam-macam. Ada Yaman, ada Hijaz. Iya, banyak daerah. sebelumnya tadi keluarnya keluarnya api itu kan tahun 654 Tartar terjadi tahun 656 keluarnya api 654 Tartar iya. iya iya iya kok bisa disebut baginya tuh ini padahal tempatnya kan jauh antara barat sama timur hmm? Mongol kan sebelah timur dekat Cina itu hmm. dan kebadunya Turki kan misalnya letaknya jauh Turki timur terus Mongol dekat sini oh. hmm. nah, gimana ya ya nggak tahu mungkin kan Badu di sini kan masih orang pelosok kan iya, iya. jadi Turki itu secara keturunan secara ras gimana mereka iya, Hah? 对啊，出去了。